Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya terutama nikmat iman, Islam dan juga sehat. Sehingga sampai saat ini pun kita masih dapat bersama-sama Yaitu berkumpul untuk menunaikan satu kewajiban kita Salatul Jumat Yang untuk kesekian kalinya Dan mudah-mudahan terus kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dapat mengerjakan perintah-perintahnya semua dengan baik Dan dapat menghentikan dan meninggalkan apa yang dilarangnya Salawat serta salam Mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sejenak tinggalkan pikiran kita dalam urusan-urusan duniawi. Kita <clears throat> kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Al firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 159 yaitu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka pecah-pecah dalam golongan-golongan lasta minhum fi syai engkau Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka innama amrum ila Allah semuanya urusan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah akan beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan kaum muslimin rahimakallah orang beragama dari dulu dari mulai Yahudi, Nasara, Majusi dan terus selalu juga apa itu kelompok selalu pecah, pecah dan pecah. Yahudi juga sama pecah yang disebutkan dalam hadis Inna bani Israel iftarqat ala sabiina firqatan Sungguhnya Bani Israel mereka juga pecah belah menjadi 71 golongan wa inna ummati tariku ala isnaini wasabina firqatan dan sungguhnya umatku juga akan pecah belah menjadi tujuh dua golongan kullaha finar semuanya masuk neraka illa wa wahidatan kecuali satu ia al jamaah itu adalah jamaah. Apakah itu jamaah tersebut? Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut dari dulu kemudian sampai kepada umatnya. Rasanya juga sedih. Kalau sampai umatnya pecah belah banyak penyelewengan terutama akidah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab bahwa Rasul engkau nggak usah bingung dan engkau tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang memecah belah agama. Tenang saja, engkau hanya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mengikutimu. Itu dalam hadis al-jamaah man nabi wasabi orang-orang yang mengikuti Rasulullah saw dan juga sahabat-sahabatnya siapa saja bukan nama golongannya tapi siapa saja yang ikut pada Nabi dan juga sahabat-sahabatnya itu yang Rasulullah saw bertanggung jawab Kaum muslimin rahimakumullah. Maka judul khutbah pada hari ini adalah ketulusan di dalam beragama. Satu hadis dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ad-dinun nasihah Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus. Ruqayyah Tamim bin Aus ini awalnya memang dia seorang Nasrani dan termasuk ulama Nasrani dulunya. Termasuk rahib pada masanya yang masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Jadi bertemu Rasul memang tidak lama. Dan dia tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Syam setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia dan kemudian dia ke Betel Maqdis. Dia orang yang banyak tahajud dan meninggal tahun 4 tahun 40 Hijriah di Palestina dan mengeluarkan hadis jumlahnya semua ada 18 hadis. Karena Abu Rokayah ini akhir berarti hadis ini pun akhir. Sudah akhir kemarin Rasul mengingatkan bahwa adilun nasiha agama itu adalah ketulusan. An-nasiha adalah al-khulus, tulus. Di bahasa Arab nasihat bukan bahasa Indonesia. Cuma masalahnya sering di buku tidak diterjemah. Ditulis agama itu nasihat. Terjemahnya seperti itu, dikira nasihat seperti bahasa kita. Padahal arti dan nasihat agama itu adalah satu ketulusan. Maka pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, liman kepada siapa tulusnya? lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li muslimin wa ammatihim tulus kepada Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin umatnya dan seluruh umat Islam harus tulus pertama kepada Allah al-imanu billah tulus Jadi orang beragama betul-betul tulus kepada Allah bukan karena tujuan lain. Bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk ya, pengen jadi raja, bukan untuk kekayaan dan bukan segala tapi hanya semata-mata karena Allah. Maka kita bisa lihat banyak perpecahan karena beragama tujuannya lain. Mungkin demi kekuasaannya, hartanya. Seperti halnya sekarang rame adalah ISIS yang mengaku juga sebagai Islam yang tindakannya tidak sesuai dengan aturan Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa tergantung tujuan. Kalau tujuannya karena Allah, insya Allah kurus beragamanya. Maka pertama kepada Allah wali kitabi dan terhadap kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang sudah dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami jaga Al-Qur'an tersebut dijaga dari zaman Rasul sampai sekarang sampai hari kiamat gak akan berkurang jadi kalau ada orang yang mengatakan Quran kurang berarti ada hanya tujuannya lain atau juga ditambah-tambah Al-Qur'annya. Sebab ada kelompok yang seperti itu dianggap Al-Qur'an belum sempurna. Sempurna kalau sudah datang imamnya. Kau muslimin rahimakumullah. Jadi tulus. Maka an-nasihat tadi tulus bukan nasihat bahasa Indonesia maka sering terjadi karena tidak ada terjemah itu sehingga agama itu nasihat kepada siapa kepada Allah sehingga akhirnya orang bingung kalau sudah ketulusan kepada Allah kepada kitabnya begitu juga al ikhlas tulus kepada siapa rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita untuk mengikuti Ijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum Allah, fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku untuk mengikuti Rasulnya. Kalau mengikuti Rasulnya Allah akan mencintai kamu sekalian dan akan mengampuni dosa kamu sekalian enak sebenarnya sudah ada patokannya Rasul sudah memberikan contoh dan diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tercipta suasana yang bagus beragama dengan bagus tulus محمد Rasulullah الله والذين ما وشد ولا الكفار hama بينهم rukan سجدا يبتهون fadha من Allah wa dan Muhammad dan juga orang-orang yang mengikutinya yang bersama Nabi Muhammad punya sikap tegas punya pendirian akidah yang kuat Walaupun diganggu oleh orang kafir tetap utuh akidahnya dan saling menyayangi sesamanya. Ini sesama umat Islam untuk saling menyayangi ruhama bainum antara mereka, ruku dan sujud bersama-sama, tidak ada pisah-pisah. Mencari ridha Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi disebutkan yang selamat al-jamaah Ya mau bersama-sama. Gak mau pisah-pisah. Bagaimana juga jamaah haji kalau kumpul di sana, mau dari mana saja semuanya ruku sujud bersama. Tinggal mengikuti imamnya, siapapun yang jadi imamnya. Itu yang harus diikutinya. Selamat. Jadi tidak macam-macam. Di sinilah cara beragama. Harus ada ketulusan. Patokannya sudah ada Rasulnya. Mayutur Rasul fatato Allah. Siapa yang sungguh-sungguh taat pada Rasul maka sungguh ia telah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin. Tinggal nyontoh saja. Tinggal ikut saja. Maka tadi saya katakan hidup damai sebagaimana juga Rasul dan juga para sahabatnya nggak pernah ribut kalaupun ada masalah sedikit pun tidak juga diributkan bahkan kalau ada dua pendapat semua juga kadang dibenarkan begitu juga an nasihah li'aimatil muslimin tulus terhadap pemimpin-pemimpin umatnya tunduk patuh apa kata pemimpinnya kalau kita sudah ada pemimpin ada pemimpin negara ya kalau semua dipatuhi insya Allah semua juga akan baik tidak akan terjadi satu keributan justru semuanya nyatu Kalau semuanya tuh bagus. Akhirnya juga akan tumbuh ekonomi juga dengan baik dan semua aman, tentram. Kau muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah kepada pemimpinnya juga tunduk dan juga uh, tidak ada sangka buruk, tulus. Sebab namanya negara juga harus ada seorang pemimpin. Kelompok pun harus ada pemimpin, masjid pun harus ada pemimpin. Semua harus ada yang memimpinnya supaya tidak berantakan. Semua ada pemimpin. Sampai rumah tangga juga harus ada yang memimpinnya. Wa amatihim dan juga tulus terhadap sesama umat Islam. Tidak ada sering curiga satu sama yang lainnya tulus hatinya kalau sudah tulus satu yang sama yang lain tercipta kehidupan yang nikmat yang bersaudara yang dulu mungkin juga pernah ribut kemudian jadi bersaudara wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana Ali Imran 103 berpegang teguh terhadap tali Allah semuanya jangan pecah belah dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu sekalian banyak sekali nikmat Allah antara yang juga ketika kamu dulu bermusuhan kemudian oleh Allah disatukan hatinya maka kemudian menjadi satu nikmat bersaudara nikmat sekali. Nah, kita lihat bisa bagaimana orang kalau dalam peperangan di Arab hancur. Tapi kalau kita bersatu, semua satu, aman, tentram, enak. Itulah satu kenikmatan perang gak ada nikmatnya yang ada adalah kesengsaraan maka Islam mengajarkan juga kedamaian dan dalam beragama pun tadi sebutkan harus ada ketulusan dan mudah-mudahan kita di dalam beragama juga tulus semua karena Allah dan kitabnya rasulnya dan juga pemimpin umatnya dan juga sesama umat Islam Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي لرضوانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأخوانه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه فإن طاعته أقوى وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب الصوت الجبار فإن أسامكم على النار لا تقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في نفسه وسنى في ملك الْمُسْلِمِ مسبيا بقدسه فقال جل من قال عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبل الأزهار وارض اللهم من اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن اصحاب نبيك اجمعين وأن التابعين وتابي التابعين ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين وعنا مومنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا رخاء سخاء وسير بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وصل الفتن ما ظهر من عوضة عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر